Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita berada pada halaman 48. 48, lihat bagian atas matanya itu. Masih kalamnya siapa ini? Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Kata beliau Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimatullah alaih wa lanuzilu anhu sifatan min sifatih li sana'atin suni'at masyaallah dan kami atau kita tidak menghilangkan satu sifat pun dari sifat-sifat Allah taala dikarenakan cacian dan makian orang yang mencaci paham ya dikarenakan apa sana'atin cacian makian sunniat yang dibikin oleh orang-orang yang mencela dan memaki. Faham ya? Jangan meninggalkan, jangan menghilangkan satupun. Allah Taala enggak punya tangan. Lah kenapa? Karena kalau punya tangan sama dengan makhluk. Berarti kita menyerupakan Allah Taala dengan makhluk. Akhirnya kita tinggalkan jangan. Tetap kita tetapkan Allah Taala punya tangan, tapi apa? Yaliku bijalalih. Tangan yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya bagaimana bentuk tangannya, Jawabnya bagaimana? Wallahu a'lam. Untuk bagaimananya wallahu a'lam. Untuk sifatnya kita harus menetapkan dan maknanya harus menetapkan. Faham ya? Ini tak ulang-ulang biar enggak bingung. Yang kita serahkan kepada Allah Taala itu adalah kaifiahnya, bentuknya, bagaimananya. Adapun maknanya pasti ada. Karena kalau antum mengatakan enggak ada maknanya, berarti antum menuduh. Eh, menuduh ayat-ayat Al-Qur'an itu enggak ada maknanya. Faham belum? Hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah juga ada maknanya. Allah Taala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Turun itu maknanya apa ya turun itu? Turun itu maknanya apa? Wallah alam katanya. Itu keliru. Kalau makna itu sebutkan turun itu turun yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah taala. Turun yang hakiki yang layak sesuai dengan apa? keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya handalah? Bagaimana turunnya? Eh? Bagaimana turunnya Allah Taala? Wallahu Wallah alam yang jawabannya gitu memang. Wallah alam jawabannya. Nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau bagaimana Wallah alam itu. Kalau maknanya baru aku jelaskan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat syarah bawahnya itu. Qala al syaikh Shalal Fauzan Hafidhullah taala wa ra'ah wa nahnu nusbit ma wasafallahu bihi nafsah dan kita menetapkan apa-apa yang Allah telah sifatkan dirinya dengannya walau sanna alainal mu'attilah walaupun mu'attilah itu mengejek eh, mengejek menghina mencaci maki pada kita paham ya wa qalu mereka mengatakan antum musabbihah katanya kalian ahlus sunnah musabbihah kalian menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk katanya antum mujassimah Kalian wahai ahlu sunnah mengatakan Allah Ta'ala punya apa? Punya badan katanya. Antum hasawiyah katanya. Kalian wahai ahlu sunnah nah barakallahu fikum eh, merendahkan mengejek Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya itu menuduh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu nah serupa dengan makhluk. Paham ya? Seperti itu. Ila akhir ma Sampai akhir apa yang mereka katakan. Fa ahlu dalal yasifuna ahlu tauhid wal isbat maka orang-orang sesat mereka mensifati apa? Ahli tauhid wal isbat, orang-orang pemegang tauhid dan yang menetapkan nama dan sifat, yasifunahum bi annahum ini. Jadi Mu'tazilah mengatakan alusunah sunnah itu mujassimah. Berarti Allah Taala itu punya badan. Kalau punya badan sama seperti kita. Kita punya tangan, Allah Taala juga punya tangan. Berarti kalian menyerupakan Allah Taala dengan kita. Nah itu, pikiran mereka sudah keliru. Sudah kita lewati pembahasannya ya. Kenapa sih Mu'tazilah ini kok terjadi? Kenapa? Kenapa mereka itu kok terjatuh dalam taktil? Karena sebelumnya sudah tamsil. Paham ya? Sebelum mereka mentaktil, mentamsil terlebih dahulu. Allah Ta'ala itu punya tangan. Berarti sama dengan tangan makhluk ini. Karena sama itu tak taktil aja lah. Anak nggak nerima. Berarti Allah Ta'ala nggak punya tangan. Ingat-ingat. Berarti taktil terjadi karena tamsil terlebih dahulu. Paham ya? Dan setiap tamsil pasti taktil nanti. Paham ya? Karena dia menyerupakan ujung-ujungnya mentaktil. Tahu mentaktil ya? Menolak Paham ya? Menolak meniadakan itu loh. Paham ya? Awal mulanya nyerupakan dulu. Kalau Allah Taala punya tangan, berarti sama dengan tangan kita. Dan nggak mungkin Allah Taala sama dengan makhluknya. Berarti kita tiadakan Allah Taala nggak punya tangan. Nah, ya kan? Menyerupakan dulu baru mentatil. Oleh karena itu apa Kalau para ulama? Kullu mu'attilin mumatsilun wa kullu mumatsilin mu'attilun itu. Setiap mu'attil pasti mumatsil dia. Karena dia nggak akan menolak kecuali menyerupakan terlebih dahulu. Dan setiap mumatsil pasti mu'attil. Setiap orang yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya, pasti ujung-ujungnya mu'atil menolak nanti. Faham ya? Itu kaedahnya. Kullu mu'atilin mu'atilun wa kullu mu'atilin mu'atilun. Faham ya? Kaedahnya seperti itu. Allah mustahil. Ahlu Sunnah bagaimana Sunnah Di dalam menetapkan nama dan sifat bagaimana? Isbatun bila tamsil. Ya kan? Kemudian tanzihun bila ta'til. Dua ini kaedahnya. Isbatun bila tamsil Tanzihun bila taktil, Artinya apa? Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan Allah Taala tanpa meniadakan. Allah Taala disucikan dari apa? Semua cacat, semua kekurangan tapi tanpa meniadakan nama dan sifat. Kaidahnya anda ulang lagi. Isbatun bila tamsil, tanzihun bila taktil. Paham ya? Apa artinya tadi? Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa apa? Tanpa meniadakan. Mahum mesan, Mahum apa kaidahnya ulangi tadi apa? Naam, itu ingat-ingat ya. Naam, kaidah yang pertama tadi apa? Kullu Naam, kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Paham ya? Nah, dibolak balik itu ya, sama aja ya. Nah, jadi setiap mumatsil pasti muatil dan setiap muatil pasti mumatsil. Nah, Allah musta'an. Kita tutup yang terakhir. Wa yasifunahum bi annahum musyabbihah dan mereka ahlu dhalal mensifati ahlu sunnah, ahlu tauhid dan isbat ini mereka mensifati bahwasanya mereka itu musyabbihah. Kita ahlu sunnah dituduh musyabbihah menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Ila akhiri mayakulun sampai akhir apa yang mereka ucapkan. Padahal keliru nggak kemarin? Keliru secara logika, secara akal, eh, eh, Abu Ubaidah, secara logika, secara akal. Misalkan ada orang yang model seperti ini, kita tantang debat secara logika dulu. Kalau setiap nama itu harus sama zatnya, itu sangat keliru. Gagal paham orangnya. Paham ya? Kenapa gagal paham? Pasti dia nggak akan mau nanti kalau sudah ketahuan. Paham ya? Tanya dulu, "Bapak, punya tangan nggak Pak?" "Punya tangan." Kemudian tanya lagi pada bapak tadi itu, "Jangkrik punya tangan nggak Pak?" punya tangan. Apakah tangan bapak sama dengan tangan jangkrik? Kata bapak tadi tidak. Kita katakan ya, sama pak. Tangan bapak sama tangan jangkrik sama, sama-sama tangan. Dia nggak akan mau, nggak akan mau. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya nama itu sama boleh, tapi zatnya beda. Paham belum? <laughs> Paham belum Abu Ahmad? Iya kan? Eh, kalau ada orang katakan sama, kita katakan beda gitu loh. Sama nama mungkin, tapi zatnya berbeda. Nah, barangkali fikum seperti itu. Kita lihat sini terakhir ini karena sambungannya ya. Fa nahnu la la na'ba bihadil maqalat. Maka kita tidak akan menimbun dengan ucapan-ucapan seperti ini madumna mutamassikina bi kitabillah. Maksudnya bagaimana? Kita tidak akan menimbun, tidak akan mengambil, tidak akan memperdulikan ucapan-ucapan seperti ini selama kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan wasunnati rasulih dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa fala yudhiruna an yaqulu fina ma qalu minal alqab tidak membahayakan kita apa-apa yang mereka ucapkan untuk kita berupa apa gelar-gelar yang lain pun mereka lontarkan kepada kita enggak membahayakan li'annana nuridu irda'a rabbina fala nuridu irda'al khalqi dikarenakan kami atau kita menginginkan keridhaan Rabb kita dan kami dan kita tidak menginginkan keridhaan makhluk Inilah tujuan yang paling bagus di dalam menetapkan asma wa sifat yang kita harapkan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala bukan ridha makhluknya. Nasallahu alaihi afiyah walhamdulillahirabbil alamin.